Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut dan nikmat-nikmat yang lain yang Allah karuniakan kepada kita yang tidak terhitung jumlahnya. Allah Azza wa Jal masih mengizinkan kita untuk bertemu kembali bersama pembahasan kitab Durusil Lughatil Arabiyah dalam bernamij bimbingan bahasa Arab untuk pemula dan insyaallah taala pada malam ini kita akan membahas uh, pembahasan yang kiranya penting untuk diulang kembali sebelum kita masuk ke ujian atau ulangan lisan dan tulisan pada malam ini kita akan membahas tentang uh, masalah al-adat wal ma'dud dan nanti setelah itu kita akan buka kesempatan bagi uh, eh, al-ikhwa wal akhwat di rumah dan dimanapun antum berada untuk bisa uh, bertanya dalam hal-hal yang kiranya perlu ditanyakan berkaitan dengan pelajaran-pelajaran yang sudah lalu khususnya yang sudah kita pelajari di jilid yang kedua ini ini sebagai kesempatan terakhir <clears throat> bagi antum uh, ikhwanun akhwat untuk uh, bertanya apa yang kiranya perlu ditanyakan. Jika seandainya setelah murojaah sejak beberapa pekan yang lalu sudah mulai murojaah misalnya lalu misalnya bertemu dengan uh, beberapa hal yang muskil bagi ikhwan dan akhwat maka bisa ditanyakan pada kesempatan malam yang berbahagia ini insyaallah maka persiapkan apa saja yang perlu tanyakan. Uh, eh, jika bisa kita jawab, alhamdulillah bisa kita jawab. Jika tidak, mungkin kita akan uh, tunda untuk dibahas pada kesempatan yang akan datang. Taib ikhwan wa akhwatullah azakumullah, kita mulai saja yaitu pembahasan yang berkait dengan al-adat wal ma'dud. Kalau kita lihat buku di jilid kedua ini, di sini ada beberapa kali dalam beberapa bab eh, latihan-latihan uh, yang berkaitan dengan al-adat wal ma'dud. Misalnya yang pertama ada di ad-dars Al-Thalith Ad-Dars Al-Thalith Pelajaran yang ketiga Itu tepatnya pada latihan ke-8 halaman 23 Kemudian juga muncul kembali pada uh, eh, ad berikutnya yaitu tepatnya pada uh, eh, ad berapa ya, Yang kemarin ditunjukkan beberapa ini. Uh, antum lihat juga lah di ad pelajaran yang ke sadis yang keenam yaitu pada halaman 42 Tadi sebelumnya halaman berapa tadi, akhi? Halaman 6. 23. 23. 23. Kemudian sekarang salatatun warbaun. Kemudian uh, di ad-dars berikutnya itu ad-darsul uh, kam? Ad-darsul ashir. Hmm. Yaitu pada halaman Itnan Wasabaun halaman 72 kita ulang di sini pembahasannya pertama ada pada halaman uh, kam Anifan Talatatun wa halaman 23 kemudian yang kedua pada halaman 40 43 Kemudian yang berikutnya yang terakhir pada halaman 72. Hmm. Nah, silakan dilihat e, beberapa halaman tersebut e, dan kita akan bahas insya Allah satu persatu sebagai bentuk merojaah dan kemudian kita akan buka kesempatan seluas-luasnya bagi al-ikhwah wal akhwat di manapun antum berada untuk bisa bertanya berkaitan dengan pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya. Baik. Uh, baik kita mulai. Kalau kita lihat di pembahasan yang pertama yaitu pada halaman 23 dan halaman 42 dan 43 Anda akan temukan angkanya sama dari 11 sampai 20. Hmm. Raitum ya kawan? hmm. ini? Yang 23 dengan 43 itu sama. 11 sampai 20. 20. Ahada asyar hatta isyirin atau isyirun hanya saja yang ada pada halaman 23 al-ma'dudnya muzakkar yaitu talib. Adapun yang ada pada halaman 43 al-ma'dudnya muannas talibah. Naam. Harus lihat? Bala. Dan yang ada pada halaman 72 <coughs> angka 21 sampai angka 30. Muzakkar. Nah, dan al-ma'dudnya kondisinya muzakkar. Uh, sehingga kalau kita ambil kesimpulan dari apa yang sudah dipelajari sebelumnya pada jilid yang pertama sampai sekarang, maka kita sudah mempelajari angka-angka 3 dari satu sampai sepuluh. Ya. Kemudian sebelas sampai dua puluh. 20. 20, kemudian satu sampai tiga puluh. Nah, dan ketiga pembahasan ini uh, mewakili masing-masing pembahasannya. Hmm. Mewakili pembahasan yang khusus pada bagiannya masing-masing. Misalnya kalau 1 sampai eh, uh, 10 atau 1 sampai 9 misalnya. 1 sampai 9 ini adalah pembahasan angka-angka yang mufrad. Yang mufrad 1 sampai 10 yang mufrad, tunggal. Adapun angka 11 misalnya sampai 9 sampai 19 itu pembahasan al-adat al-murakkab. Angka yang digabungkan ma'al asyarah dengan angka 10. Kemudian uh, adapun yang angka berkaitan dengan angka 20 dan 30 itu angka yang dikenal dengan al-fadhul uqud uh, angka-angka puluhan. Baik, anak ulang sekali lagi. Dari 1 sampai 10 ini disebut angka-angka yang mufrad, yang tunggal. Kemudian dari 11 sampai 19 ini disebut sebagai al-adat al-murakkab ma'al asyarah. Angka-angka yang digabung dengan angka 10. Kemudian uh, juga angka 20 serta 30 yang sudah kita bahas sebelumnya itu masuk ke dalam pembahasan al-fadhul uqud atau al-adad uh, adadul uqud, bilangan-bilangan yang menunjukkan puluhan. 20, 30, 40 dan seterusnya sampai 90. Ini semua masuk dalam uh, al-uqud angka-angka puluhan. Adapun sisanya yang lainnya belum kita bahas yang belum kita bahas misalnya dari angka uh, berapa ya Ikhwan? Uh, dari angka 31 sampai ke atas belum. Nah. Adapun angka 21 sampai 29 sudah kita bahas. 21 sampai 29 ini mewakili pembahasan tentang eh, angka-angka uh, yang ma'tufun, yang ma ma'tufun wa ma'tufun alaih. Ma'tufun wa ma'tufun alaih. Nah, uh, istilah-istilah seperti ini memang tidak ada kelaziman sekarang ini untuk dihafalkan eh, dan tidak perlu dipusingkan antum ikhwanan akhwat sekalian kalau tidak paham tidak apa-apa. Yang penting adalah penerapan teorinya. Adapun nanti teori dan istilah-istilah ini lazim akan dipelajari setelah jilid kedua ini. Jadi sekarang antum tidak usah risau, tidak usah khawatir kalau tidak begitu memahami istilah-istilah seperti ini. Karena ini nanti insya Allah akan dibahas secara teori pada uh, jilid yang kedua insya Allah. Adapun pada jilid yang kedua ini, ini semuanya adalah berbentuk penerapan. Bentuknya adalah penerapan dan beberapa kaidah-kaidah mendasar yang global saja, tidak terlalu uh, rinci. Taib. Kalau kita lihat dari yang sudah kita pelajari sejak jilid pertama, maka kita temukan angka 1 sampai angka 10. Kalau saya kita lihat. Dan sudah kita bahas sebelumnya bahwa al-ma'dud dari angka 1 sampai 10 ini memiliki eh, hukum-hukum uh, tersendiri. Kalau angka 1 dan angka 2 maka biasanya tidak disebutkan al-ma'dudnya. Biasanya tidak disebutkan ma'dudnya, dicukupkan angka 1 dan 2-nya yang, yang sudah menjadi wakil daripada al-ma'dud yang dihilangkan. Misalnya apa misalnya, Khan? Uh, eh, apa contoh daripada angka 1 sampai angka 2 Talibun Hah? Talibun Ta Talibun atau misalnya Darasa fil madrasati wahidun hmm. Yadrusu fil madrasati wahidun misalnya Sebenarnya anak apa yang bilang? Yadrusu fil madrasati talibun wahidun. wahidun maka karena ada angka satu di situ, kalimat talib dihilangkan karena sudah cukup dengan angka wahid. Begitu pula isnan, angka isnan. Biasanya al-ma'dudnya tinggal ditambah alif dan nun. Contoh uh, hadara fil fasli talibatan atau taliban. Tidak perlu untuk bilang talibani isnani. Sudah cukup dengan ma'al ma'dud yang diletakkan di depan talibani dan ditambah alif dan nun untuk menunjukkan bahwa itu yang hadir dua orang. Dan sudah kita bahas ini secara rinci pada pertemuan yang lalu ketika kita membahas jilid yang pertama. Adapun al-ma'dud ah dari 3 sampai 10 al-ma'dud dari 3 sampai 10 uh, eh, dia dalam kondisi jamak maksur. Ada sekedar lagi, Ikhwan jamak majrur afwan jamak majrur contoh jaa salasu salasatu rijalin rijalin atau salasatu tullabin nah. antum lihat kalimat rijal dan kalimat tullab jamak kemudian dia kondisinya apa tadi Abu Maryam majrur, santai ini saya maksur majrur uh, begitu pula angka berikutnya arba'atu tullabin khamsatu rijalin sittatu rijalin dan seterusnya kondisi al-ma'dudnya dari 3 sampai 10 adalah jamak bentuknya jamak dan yang kedua bentuknya dia harus majrur di belakang huruf terakhirnya harus diberi tanda kasar. lalu pembahasan yang berikutnya al-ma'dud dari 3 sampai 10 dia harus berlawanan dengan al adat Hmm. Al-ma'dud dari 3 sampai 10 dia harus berlawanan dengan al adat dari segi jenis. Jika al-ma'dudnya muzakkar maka al-adatnya harus muannas. Muannas. Dan begitu kebalikannya, jika al-ma'dudnya muannas maka al-adatnya harus muzakkar. Muzakkar. Contoh? Man ya'ti bil mithal ya ikhwan? Ana. <clears throat> Tafadhal akhil karim. Al-ma'dud muzakkar satu rijalin salah satu rijalin taib. Al-ma'dud mu'annas. Al-ma'dud, sebentar. Salah satu rijalin. Rijalin. Rijal ma'dud, alis kedalik? Bala. Sebelumnya, dalam melihat jenis al-ma'dud, dalam melihat jenis al-ma'dud, apakah dilihat dari bentuk jamaknya atau mufradnya? Bentuk mufrad. Ah, ini yang perlu kita ingatkan juga. Untuk melihat jenis daripada al-ma'dud bukan dilihat ketika dia sudah sudah jadi jamak tapi sebelum jadi jamaah itu ketika mufrad bagaimana bentuknya? Rajulun kita kedalik rijalun mufraduhu rajulun. rajulun. Wa rajul muzakkar muannas? Muzakkar. Muzakkar. Fal adat maka al adatnya harus muannas. Muannas. Salasatu rijalin. Nah. Al-an al-ma'dud al-muannas. Fadhal ya. Abu Maria. Al-ma'dud al-muannas. Muannas. Salasu nisa'in. Salasu nisa'in, masya Allah. Nisa'in, sekali lagi. Nisa'in ini untuk dilihat bahwa dia mu'annas atau muzakarnya dilihat ketika jama' atau ketika mufrad. Mufrad. Mufrad. Dia punya mufrad tidak an-nisa? Nah. Yaitu imra'atun. Imra'atun. Imra'atun muzakkar wala muannas? Muannas. Muannas. Apa tanda muannas di situ? Tak marbutah. Adanya tak marbutah. Maka salah salasu nisa'in. Salah kalau antum katakan salah satu nisain hada khata karena angka 3 sampai 10 kaidahnya tadi harus berlawanan. berlawanan. Al adat wal ma'dud harus berlawanan. Nah. Jika al ma'dudnya muzakkar maka al adatnya harus muannas dan begitu juga kebalikannya. Nah, ini angka 1 sampai angka 10. Kemudian angka 11 sampai angka 20. <coughs> angka 11 sebelumnya, angka 11 sampai 99 al-ma'dudnya harus kebalikan daripada al-ma'dud 3 sampai 10. Nah. Ka kalau 3 sampai 10 tadi al-ma'dudnya jamak iya. majrur. Ya. Kita Bala. Ini sangat sulit dibayangkan kalau tidak punya tulisan ini. Nah. Tolong eh, ikhwan akhwat di rumah yang eh, ini supaya supaya antum ingat, antum tulis tadi kaidah-kaidah tadi yang barusan kita jelaskan. Tadi sudah kita jelaskan angka 3 sampai 10 al-ma'dudnya harus jamak majrur. Adapun 11 sampai 99 maka dia kebalikannya harus mufrad lalu mansub. Mufrad kebalikan daripada jamak, mansub kebalikan daripada majrur. Majrur dia kasrah di bawah, mansub dia biasanya tandanya fathah di atas. Ini dalam rangka untuk memudahkan mengingat saja. 3 sampai 10 jamak majrur maka untuk mengingatnya 11 sampai 99 kebalikan daripada Al-Ma'dud dari 3 sampai 10. Dan angka 11 sampai 19 itu adalah angka yang tersusun dari dua angka. Yang pertama angka satuan, yang kedua angka 10. Masa kedalik? Ya. Dia murakab ma'al asyrah. Dia dua kata yang digabung e, pertama satuan digabung dengan Puluhan. angka 10. 10. Masih kedalik Pada. Maka misalnya ahada ashar. 6. Ithna ashar, thalathata ashar, arba'ata ashar, dan seterusnya sampai tis'ata ashar. Tadi sudah kita sebutkan bahwasanya angka 11 sampai 99 berapa tadi? Bagaimana ma'dudnya, kon? Mufrad mansub. Mufrad mansub. Maka ahada ashar taliban. Ithna ashar taliban dan begitu seterusnya. Yang perlu dilihat di sini ada beberapa hal. Selain al-ma'dudnya mufrad mansub, juga ada hal lain yang perlu diperhatikan. Yaitu yang pertama dari angka 11 dengan 12 angka 1 dengan angka 2 yang digabung dengan angka 10. Tadi ketika angka 1 dan angka 2 ketika dalam keadaan mufrad bagaimana hukumnya, ikhwan? Angka 1 dan yang kedua ketika masih mufrad, wahid, isnan, bagaimana tadi kaidahnya? Sesuai. Kedua angka ini sesuai dengan jenisnya. Al, jenis dengan al-ma'dud. Nah. Jika yang muzakkar, maka juga harus muzakkar. Nah. Mu'annas, mu'annas. Begitu pula angka 1 dan 2 ketika digabung dengan 10, angka 10. Ahada asyar taliban. Ahada asyar taliban. taliban. ahad, muzakkar. Karena ma'dudnya muzakkar. Muzakkar, taliban. Ithna Ashara Talibatan Taliban Ithna Ashara taliban Ithnan juga di situ muzakkar karena al-ma'dudnya muzakkar. Muzakkar. Lalu kita balik sekarang ma'dudnya jadi muannas. Bagaimana, ikhwan? 11 siswi إحدى عشرة طالبة عشرة طالبة طالبة ممتاز عيد مرة أخرى يا أبو مريم بصوت مرتفع إحدى عشرة طالبة إحدى عشرة طالبة lihat ada berapa perubahan di situ yang pertama ahada menjadi إحدى nah. kenapa menjadi إحدى al ma'dudnya muannas lalu tadinya asyara menjadi asyarah yang tadi asyarah tanpa tak marbutoh sekarang menjadi asyarah dengan tak marbutoh apa sebabnya ma'dudnya mu'annas. Karena asyarah itu harus kalimat asyarah yang digabung dengan angka satuan harus sesuai dengan al-ma'dud. Paham Kita sekarang coba angka 12 ya, 12 siswi. Man yasadin ujib 12 siswi. Tadi sudah 11 siswi, sekarang 12. Isnata asyarah Isnata asyarah. Isnata asyarah. Ghalibatan. Ana ingat dalam Al-Qur'an Al-Karim bagaimana? Fanfajarat min huthnata asyrata aina. Dalam surat apa ini? Al-Baqarah. Al-Baqarah. Al-ain di situ muannas. Sah. Maka antum lihat ithnata asyrata aina. Begitu pula contoh tadi ithnata asyrata talibatan. Kenapa isnata? Mengapa kalimat isnan sekarang ditambah dengan tak sehingga jadi muannas? Karena alam adudnya muannas. muannas. Asyara menjadi asyrata karena memang kaidahnya angka asyarah <clears throat> ketika digabung dengan angka satuan dia harus sesuai dengan al-ma'dud. Nah, ini angka 11 sampai 12. Sekali lagi ini memang agak sulit menjelaskan dengan sesuatu yang hanya bisa kita bayangkan. Nah Nah, eh, sekitar lagi kawan. Hmm. Ini modalnya kan ini modalnya bukan menghayal, modalnya apa namanya? Membayangkan angka-angka bukan menghayal. Ini modalnya bukan menghayal, membayangkan angka-angka yang barusan kita sebutkan tadi, rumus-rumus tadi. Kaidah-kaidah tadi ini kita bayangkan. Ya mudah-mudahan ke depan nanti kita bisa eh, buat pelajaran bahasa Arab ini tertulis juga nanti kita kelihatan angka, eh, bagaimana cara uh, penulisannya. Sekarang angka 13 sampai 19. Tadi kita sebutkan angka 3 sampai 10, angka 3 sampai 9 jika dia mufrad jika dia mufrad Ini salah arba khamsa berdiri sendiri tidak tidak digabung dengan angka yang lain bagaimana kondisinya dengan al-ma'dud berlawanan berlawanan begitu pula angka 3 sampai 9 ketika dia digabung dengan kata asyarah dia harus berlawanan berlawanan dengan al-ma'dud nah. Fahim. Tadi Wahid sama Ihnan mirip ketika masih tunggal. Nah. Sekarang juga 3 sampai 9 juga mirip kondisinya sama ketika dia masih tunggal sebelum diganggu dengan angka, angka asyarah. Maka contohnya salasata asyara taliban. Salasata asyara taliban. Mengapa salasata asyara taliban? Al-ma'dud muzakkar. Al-ma'dud muzakkar maka angka tiganya harus muannas. Adapun angka sepuluhnya salah kata asyara. Asyaranya harus muzakkar karena al-ma'dudnya muzakkar. Jadi angka yang paling depan yaitu angka satuannya harus berlawanan dengan al-ma'dud. Adapun asyara karena dia dekat dengan al-ma'dud maka dia harus sesuai dengan al-ma'dud. Ini berlaku dari 13 sampai 19. Dan mungkin untuk memudahkan bagi para pendengar bisa melihat di halaman 23. Halaman 23 ahsan. Nah, nah barakallahu fik. Dan juga lihat pembandingnya pada halaman berapa? 43. 42, 42 dan 43. Sebagai pembandingnya, kalau di 23 itu al-ma'dudnya muzakkar, kalau di halaman 42 al-ma'dudnya muannas. raitum. Nah, di sini ahada asyara taliban di, di halaman 23 ahada asyara taliban. Ithna asyara taliban thalathata asyara taliban dan seterusnya. Tapi kalau di 43, 42 ihda asyrata talibatan. Itnata asyrata talibatan. Salasa asyrata talibatan. Jadi seperti yang kita katakan tadi, angka 13 sampai 19, angka satuannya 3 sampai 9 dia harus berlawanan dengan al-ma'dud dari segi jenisnya harus berlawanan. Jika al-ma'dudnya muzakkar maka angka 3 sama 9 harus muannas. Jika al-ma'dudnya muannas seperti ini, talibatan, maka angka 3 sampai 9-nya harus muzakkar. Lihat, thalatha asyrata talibatan. Adapun kata angka asyarah, angka 10 nya dia harus sama dengan al-ma'dud. Kaidahnya begini, kita buat lebih mudah dihafal angka yang jauh dia harus berlawanan dengan al-ma'dud. Hmm. Angka yang dekat dengan al-ma'dud, angka yang dekat dengan al-ma'dud maka harus sama jenisnya. Angka yang jauh dari al-ma'dud harus harus berlawanan jenisnya, harus beda jenisnya. Angka yang dekat dengan al-ma'dud itu harus sama dengan al-ma'dud. Dan kami ingatkan untuk al-ma'dud di sini adalah hmm. talibatan dan taliban saja. Eh? Sahih, sahih. Nah, atau nah. yang dibilangi ya. Benda yang di yang kita bubuhi dengan angkar atau bilangan. Nah. nah. Apalagi ikhwan yang berkaitan dengan oh yang kedua berkaitan dengan angka 11 sampai 19 ini kalau antum lihat semua harokatnya fathah semua. Ahada asyara, ithna asyara, satu asyara antum lihat semua harokatnya adalah uh, fathah baik angka satuannya maupun angka puluhannya, angka angka sepuluhnya. Dan selalu selalu begitu. Mabni, ya? nah, selalu begitu. Selalu uh, nah, istilahnya ala mabniun ala fathi al-juz'ain. Al-juz'ain. Al-juz'ain maksudnya dua bagian itu, yang pertama angka satuan dan yang kedua angka sepuluhnya. Dua-duanya harus mabniun alal fathah. Nah. Mabniun alal fathah. Dia harus kondisinya mabni, mabni itu maksudnya tidak berubah Harkatnya selalu harus fathah. Apapun kondisinya, apapun dia sebagai fa'il, sebagai maf'ul, sebagai mubtada, tetap dia harus fathah kedua bagian tersebut, angka puluhan maupun angka sepuluhnya. Nah, ini berkaitan dengan angka 11 sampai 19. 19. Angka 20 dan 30 antum lihat angka 20 yang ada pada halaman Eh, tadi 23 sama 43. Angka 20 di sini walaupun al-ma'dudnya berubah menjadi muzakkar atau menjadi muannas, isyrun dan angka puluhan yang lainnya tidak akan berubah, tidak akan terpengaruhi. Alis kedalik? Bala. Bala. apa saja angka puluhan itu, ya kan Isyrun. Sama isyrun. Kedua? Salasun. Salasun. Angka 10 bukan masuk ke dalam angka puluhan di asyar itu masuk ke mufrad. Anak nah. asyara itu bisa dimasukkan ke angka tadi angka 11 sampai 19. Nah. Maka bulan itu dimulai dari 20. Ishrun, kemudian Salatun, kemudian Arba'un, Khamsun, Sittun, sabaun, Thamanun, Tis'un. Ini angka-angka al-alfadhul al uqud atau a'dadul uqud, bilangan-bilangan puluhan. Maka untuk bilangan-bilangan pilihan puluhan seperti ini dari 20 sampai 90 dia tidak berubah. Bagaimanapun kondisi al-ma'dud, apakah dia berubah menjadi muzakkar atau mu'annas, tetap al-adat itu harus begitu. Nah. Ishruna taliban, ishruna talibatan, ishruna rajulan, ishruna imra'atan. Berubah tidak? Nah. Tetap begitu. Salasuna uh, eh, ainan. Salasuna ainan. Hmm. Salasuna uh, eh, yadan. Salasuna Ra'san salasuna dan begitu seterusnya. Ra'satan. Tidak berubah walaupun al-ma'dudnya berubah-ubah. Itu angka 20 sampai angka 90. Sekarang yang terakhir. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan kita buka kesempatan seluas-luasnya nanti bagi ikhwan dan akhwat jika ingin bertanya. Eh, baik berkaitan masalah yang kita bahas tadi atau yang lainnya maka dipersilahkan uh, seluas-luasnya pada malam ini insyaallah. Tapi pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala demikian secara ringkas penjelasan tentang uh, kaidah-kaidah dalam bilangan. Nah, itu dari angka dalam rumus bilangannya nah, dari angka, angka 3 1 sampai dua 20. 20. Nah. Kita belum membahas dua puluh satu sampai tiga puluh tiga 30. Taib. Dan bagi Anda yang ingin bertanya silahkan di line telepon 0218236543. Kita berikan kesempatan bagi Anda mungkin yang ingin bertanya atau uh, memperdalam pembahasan dalam uh, sesi ini kita berikan kesempatan yang luas di 0218236543. Silahkan. Taib, silakan. Halo. Assalamualaikum. Salam, rahmatullah dengan siapa di mana? Bu Taib, silakan. Iya. Ummu Iksan Iya, Ustaz. Naam, kaifa haluki Ummu Iksan? Alhamdulillah, Ustaz. Ada yang eh, ditanyakan? Uh, mau nanya ini Ustaz, uh, yang kemarin ada disinggung masalah hal. Kami masalah hal? Hal itu apa? Masalah hal? Iya, uh, yang ini Ustaz halaman berapa nih? 73. Mubakiran ya. dengan mutaakhiran. Iya. Ah, iya, ini ya. ya. Ada ada tuh apa fa'il atau bibah itu dikaitkan dengan mubakiratan ini, Pak. Uh, nah. nah. Ah, itu aja, Pak. Oh, taib, taib. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Nah, kalau kita lihat di halaman 73 ya, yaitu tepatnya pada latihan ke-8 halaman 73. Di situ ada pembahasan tentang kalimat mubakhiran dan mutaakhiran. Simpelnya kita katakan kalimat mubakhiran dan mutaakhiran ini ini selalu selaras dengan uh, isim yang dijelaskan kondisinya. Ini saya sebutkan tadi ini, ini adalah hal, kondisi, keadaan. Jika hal kondisi ini untuk isim yang muzakkar, maka kondisinya harus tetap juga muzakkar. Contoh misalnya Zahaba eh, ila ilal madrasati mubakkiran. Zahaba ila ilal madrasati mubakkiran. Lihat, di sini Uthman dijelaskan bagaimana kondisinya ketika pergi, yaitu mubakkiran. Sekedalik Maka dia harus selaras dengan jenis daripada kalimat Uthman. Uthman mudhakar, maka mubakkiran harus mudhakar Tapi kalau kita ganti zahabat Fatimatu ilal madrasati Mubakiran atau mubakiratan? Mubakiratan. Berubah. Apa sebabnya? Karena menjelaskan iya. kondisi isi muannas. Faham tom? itu Yaitu Fatimah. Fatimah muannas maka dia kondisinya halnya harus muannas, Mubakiratan atau mutaakhiratan. Nah. Demikian mungkin kalau ada hal yang perlu tanyakan lagi maka dipersilakan. Taib. Mungkin kecuali kalau yang mengucapkan sendiri Ustaz apa uh, mutakalim seperti tuh yang berbicara uh, nah, yang, nah tergantung dari orang yang berbicara. Nah, mungkin ada eh, nah. uh, sesuai dengan atau tidak terkait dengan mutakar Yang uh, berbicara tuh mubakiron tergantung orang yang berbicara. Baik. Kalau yang berbicara perempuan maka dia harus menyebutkan halnya mubakiratan Nah. Demikian dan kita berikan kesempatan kembali di belakang Umum Ihsan bagi Anda yang ingin bertanya di 0218236543. Tanya tafadhol. Halo. Taip, dan bagi para pendengar roja yang ingin bertanya mulai pesan singkat di 0819 896543. Halakah soal? kita angkat kembali. Halo. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Dengan siapa? Dengan Abdul Waris. Di mana? Di Jombang Rawalele. Baik, silahkan. Ini Ustaz, ya. Uh, kalau ini kan bentuknya Taliban ya? Tadi, iya. Untuk iya. ma'adud dari angka 11 sampai 19, begitu? Uh, iya, itu kalau misalkan bakunya maksud saya yang saya tanyain di sini apa mesti Taliban gitu atau ada pola lain gitu enggak perubahannya gitu Zat? Oh, Perubahan maksudnya dari sisi harokat atau perubahan dari sisi apa ini? Iya, dari sisi harokatnya itu apa bentuk lo baku poliban gitu ya Ustaz. Ya? Ah, uh, itu aja soalnya. Ah, itu aja. Uh, taib, taib. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi Abdul Haris dari Rawalele. Bogor. Nah, Uh, taib. Eh, tadi disebutkan uh, soal berkaitan dengan al-ma'dud dari angka 11 sampai 99. Nah, e, tidak bisa berubah. Jawabannya tidak bisa be berubah. Berubah. Dia tetap harus mufrad dan mansub kondisinya. Jika dia sebagai al-ma'dud untuk angka 11 sampai 99, maka posisinya apapun posisinya, apapun kondisinya dia tetap harus mufrad. Pertama mufrad yaitu tunggal. tunggal. Yang kedua harakatnya harus mansub. mansub. Dan tanda nasab itu biasanya dengan fathah. Kalau mufrad adalah fathah. Nah. Taliban atau kalau muannas talibatan. Yang berubah nanti ini aja, yang berubah dari segi jenisnya saja. Tadinya muzakkar bisa menjadi muannas. Tapi untuk tunggal dan harokatnya tidak bisa berubah. Wallahu a'lam bishawab. misalan Uh, kita berikan contoh lain. Uh, ya Abu Maryam, indaka misal lihada? Tafadhal. Masalan asyara qalaman khamsata asyara qalaman. Ini kalau al-ma'dudnya muzakkar. Khamsata asyara qalaman. Kalau ma'dudnya muannas? Salasata asyarata ghurfatan. Salasa. Salasa asyarata ghurfatan. Mumtaz. Salasa asyarata ghurfatan. Nah, tadi yang berubah hanya ini muzakkar itu muannas. Tapi kalau harokat dan bentuknya harus mufrad tidak berubah. Nah, wallahu a'lam Demikian dan kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar roja. Ada satu pertanyaan dari pesan singkat kita angkat terlebih dahulu. Tolong jelaskan al makdud eh, Afan dari Cici di Jakarta. Tolong jelaskan al makdud yang ketiga yang an apakah muzakkar atau mu'anas itu dilihat dari mufrad atau jamak ya. Nah, dari sisi uh, dilihat dari mufrad atau jamaknya kemudian perbedaan <laughs> mubtada dan khobar eh, dengan naat dan man utsad perubah perbedaan antara mubtada dengan khobar dengan naat atau manut taib dengan naat dan manut ini tadi ada dua soal di sini taib soal yang pertama berkaitan uh, apa tadi al ma'dud iya yang an anissa enam iya. kok nah setiap al ma'dud yang ingin kita ketahui apakah dia muzakkar atau muannas maka dilihat dari mufradnya nah ini kaidah dalam al-ma'dud uh, dan al-adad, al-adad wal ma'dud. Al-ma'dudnya jika kita ingin tentukan al-adadnya apakah dia muzakkar atau muannas, terlebih dahulu kita harus menentukan al-ma'dudnya. Al-ma'dudnya apa ini? Maka ketika kondisinya menjadi jamak, dia harus dilihat dari mufradnya, tunggalnya. Berarti kalau an memang kalau an dari segi lafaz tidak punya mufrad. Hmm. Tapi uh, dia mufrad daripada kata perempuan imra'ah maka Anissa ini kalau kita lihat mufradnya imra imra'atan muannas. Nah. nah. Dan uh, bagi uh, ada beberapa kata yang bisa dilihat secara jelas bahwa dia muannas dan ada kata-kata yang tidak bisa dilihat seperti makatib misalnya. Makatib harus kita pulangkan kepada mufradnya dulu. Maktabatan. Nah, maktab sahih, sahih. Kalau beberapa jamaah itu memang terlihat bentuknya mu muzakkar. Nah terlihat memang mudzakkar. Maka di sini memang diperlukan pengetahuan tentang mufrad. Mufrad dari setiap jamak yang kita ketahui. Maka kalau kita mempelajari buku ini dari sejak jilid pertama sampai sekarang, itu mudah-mudahan kalau kita sering merojaah dan rutin membaca, kita akan memiliki banyak perbendaharaan kosakata yang cukup banyak. Baik dalam bentuk mufradnya maupun dalam bentuk jamaknya. Sehingga kita bisa bedakan nanti, oh ini jamak. Walaupun dia terlihat lafaznya terlihat seakan-akan muzakkar, tapi kalau kita kembalikan kepada mufradnya, maka dia kita kadang kita temukan muannas. Nah. nah. Sekali lagi untuk al-ma'dud, jika al-ma'dud jamak majrur seperti al-ma'dud dari 3 sampai 10, harus dilihat dari sisi mufradnya, bukan dari ketika jamaknya. Lalu yang kedua berkaitan dengan perbedaan beda. antara mubtada khabar dengan naat dan man'ut. Naam al-mubtada wal khabar dengan an-na'at wal man'ut memang mempunyai banyak kesamaan. Tapi yang membedakannya adalah kalau al-mubtada dan khabar tidak harus seluruhnya dalam kok satu uh, kondisi yang sama. Kalau an-na'at wal man'ut ini harus selaras. Harus selaras kondisinya. Jika an-na'atnya muzakkar, maka al-man'utnya harus muzakkar. Jika an-na'atnya al-man'utnya mu'annas maka an-na'atnya harus mu'annas. Jika al-man'utnya uh, mufrad maka an-na'at juga harus mufrad menigit dan begitu seterusnya. Adapun al mubtara dan khobar itu hanya sama dari dua sisi saja. Pertama sisi uh, an-nau' muzakkar atau mu'annas, kedua dari sisi al-adad. Apakah dia mufrad, musanna atau jama'. Uh, eh, jama Adapun an-na'at wal man'ut harus sama dari seluruh sisinya. Dari sisi an-nau, dari sisi al-adat, dari sisi uh, at-ta'rif atau at-tankir, apakah dia dibubuhi dengan alif lam atau tidak dibubuhi dengan alif lam, maka harus sama an-na'at wal man'ut. Tapi kalau al-mubtada wal khabar bagaimana tadi ikhwan? Sama hanya pada dua sisi saja. Pertama dari sisi an-nau jenisnya, kedua dari sisi bilangan. Al-adatnya bilangannya, apakah dia mufrad, apakah musanna atau jama Nah, kan ngerti misal itu. Ngerti misal. Coba antum tentukan. Mubtada khabar. Sebentar, anak akan sebutkan beberapa contoh. Antum sebutkan apakah ini mubtada atau mubtada khabar atau na atau man'ut. Contoh. Uh, ar-rajulu jalisun. Ar-rajulu jalisun. Ini mubtada wal khabar atau na atau man'ut? Mubtada. Mubtada wal khabar. Ar-rajulu jalisun. Dari mana kita tahu bahwa itu mubtada wal khabar? bukan naat wal manaut tidak sama tidak sama dari sisi ma'rifah wa, wa, wa nakirahnya ar-rajul tadi muhallab alif lam jalisun nakirah les maka kalau kondisi begini berarti bukan naat wal manaut karena naat wal manaut harus sama dari semua sisi kemudian contoh uh, rajulun jalisun mubtada wa khabar atau naat wal Na'atu manaut. Dari mana kita na'atu manaut? Sama semua. Sama. Kedua-duanya nakirah. Kedua-duanya tanpa alif. Alif. Alif lam. Nah. nah, ini beberapa contoh saja dari masalah yang disebut. Ada contoh lain disebutkan? Dan kemudian dari sisi makna ya, saya lebih jelas. Dari sisi mana? Pengkhabaran seperti arrojulu, jalison. jalisun. Maka ketika kita terjemahkan itu yang nah. akan berubah nanti. Saya. Nah, ketika kita terjemahkan maka berubah. arrojulu jalison. jalisun Bagaimana terjemahannya? Laki-laki. Orang laki-laki itu yang yang laki-laki itu duduk. Hmm. Ini kalimat sempurna. Tapi kalau rojulun jalisun, laki-laki yang duduk. Laki-laki yang sifatnya sedang duduk, laki-laki yang duduk. Apakah ini kalimat sempurna? Nah. Bukan. Ini bukan bukan jumlah mufidah, belum. Ini belum jumlah mufidah. Alun al-mubtada wal khabar itu jumlah mufidah. Nah. Taib. Demikian beberapa penjelasan yang disampaikan dan kita berikan satu kesempatan kembali untuk penelpon di 0218236543. Tafadhol masih dalam pembahasan atau uh, murojaah dalam kajian kita malam ini bagi Anda yang ingin bertanya di 0218236543. Halo. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi dengan siapa di mana? Dengan Abu Hanif di Tangerang. Baik. Nama Abu Hanif, ada yang mau ditanyakan? Ya, nah, uh, ini tuh eh, apa namanya? Ana mau tanya uh, apa uh, tolong Ustaz itu jelaskan tentang ini Ustaz. Ah, adat tertibi Ada Uh, ada adat tertibi. Naam, naam. Nah, bagaimana itu perubahannya gitu Ustaz? Kaidahnya kaidahnya. Ah, uh, taib, taib, taib, taib. Ya, ya. Taib, jazakallah khair. Taib, itu saja taib. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada uh, pertanyaan yang bagus sekali berkaitan dengan al-adat at-tertibi. Al-adat at-tartib yaitu misalnya kita lihat ada pada uh, sebentar siapa yang menemukan terlebih dahulu Fadl diberitahu nah ini di halaman 24 halaman 24 tepatnya pada latihan ke-10 Antum lihat di sini ad-darsul awwalu ad-darsu al-awwalu ad-darsu al-thani kemudian ad-darsu al-thalith kemudian ad-darsu rabi' kemudian ad-darsul khamis dan seterusnya al-awwal, al-thani, al-thani, al-thalith, al-rabi, al-khamis dan seterusnya. Ini kalau antum lihat e, memiliki satu kesamaan bentuknya, khususnya athani sampai al-ashir. Athani sampai al-ashir khususnya itu itu bentuknya sama seperti wazan fa'il. Wazannya sama seperti fa'il. Nah, fa'il. salif Antum lihat? Rumusnya Rumusnya. Fa'il. Setelah huruf setelah huruf pertama harus alif. Setelah huruf yang pertama harus ada alif. Kecuali, Kemudian, ha? Kecuali yang pertama. Kecuali al awal. al awal tadi dia bukan seperti wazan fa'il. Kalau wazan yang fa'il itu dari angka 2 sampai angka 10-nya. Asani, asalis, arabi antum lihat. Fa'il. Setelah huruf yang pertama ada Alhamdulillah. Setelah huruf yang pertama ada alif. Ada sekedalik? Setelah huruf yang pertama ada alif. Kemudian huruf yang ke yang ke berapa itu? Yang ketiga. Yang pertama uh, fa, yang kedua alif, yang ketiga ain. Huruf yang ketiganya harus harokatnya harus kasrah. Harokatnya harus kasrah. Maka uh, wazannya fa'ilun. Tha, athani, athalith, arrabi, al-khamis, as-sadis, as-sabi' al-thamin dan lain lain sebagainya sampai kalimat al-ashir ini semua wazannya sama yaitu wazannya uh, fa'il Nah, adapun al-adad yang terbentuk seperti wazan fa'il ini, dia memiliki beberapa hukum. Yang pertama, al-adad mithlu hadha yutabik al maadud yutabik al maadud min haitsu at-tadhkir aw at-ta'nits fi jami'i halatihi mufrad murakkab dan lain sebagainya angka al-adat yang terbentuk atau terbuat sama seperti wazan fa'il dia sama seperti angka-angka yang lainnya dia bisa mufrad al-awwal al-thani, al-thalith bisa uh, murakab misalnya asani Ashar, asalis Ashar, Arabi Ashar dan seterusnya uh, dia harus yutabik al-ma'dud min haitsu at-tadhkir wa at-ta'nits min haitsu an-naw min haitsu an-naw maka dia harus sesuai dengan al-ma'dudnya al-ma'dudnya itu di depan ada sekedalik bala ad-darsul awal aina al-ma'dudnya fil amam di depan. Ad-dars di depan. Ad-darsul awal. Mengapa di al-awwal muzakkar? Karena al-ma'dudnya ad-dars muzakkar. Alaysa Ada. Kalau kita rubah al-ma'dudnya menjadi muannas, contohnya bagaimana? Al-fatatu as Al-fatatu as Al-fatatu as Naam. Al-fatatu as mana al-fatatu as Perempuan yang kedua. Perempuan yang kedua. Nah. Karena dia al-ma'dudnya muannas, maka dia harus tetap muannas juga. Las kedalik? Bala. Nah. Tuti misal akhir ghair fatat ya. Nah. Tu, tati misal misal akhir ghair الزوجة الرابعة ini ma- طيب الزوجة الرابعة أنا قلت لك غير هذا يا أخي لماذا تعطيني مثال مثل هذا طيب Az-zawjatu ar-rabi'atu. Mengapa ar-rabi'atu muannas? Karena al-ma'dudnya muannas juga. Sedalik. Az-zawjatu ar-rabi'atu. Istri yang keempat. Nah. Masya Allah. Mengapa ar-rabi'ah muannas? Karena al-ma'dudnya yaitu az-zawjatu muannas. Terus nah. kedalik? Bala. Nah, mungkin itu dulu. Uh, lebih cepat diingat Seth. Nah, lebih cepat diingat. Nah, <laughs> karena misal-misal tadi begitu mudahnya, masya Allah. Nah, syukur ya atas eh, bantuan antum nih, masya Allah. Maka kalau kita al awal bagaimana anasnya kon Al-awwal bagaimana anasnya Kalau tadi asani, asalis kita tambah tak marbutoh, asaniyah, asalisa, arabia dan seterusnya. Tapi kalau untuk uh, eh, al awal bagaimana anasnya Al-ula. Al-ula. Contoh? Tidak saja saya jawab pertanyaan. At-talibatul ula. Nah. at al-ula. Oh atau bintul ula. Al bintul ula mumtaz. Al bintu al ula anak perempuan yang per yang pertama. Nah, di sini al ula muannas dari kalimat al awal. Sedalik ya, San? Bala. Bala. Nah. Baik, mungkin uh, itu dulu. Nanti sisanya kita akan bahas pada uh, yang akan datang insyaallah kalau sudah sampai pada babnya. Maka nanti di sini di akhir latihan ke-10 ada penjelasan al awal muannatsuhu al ula. Al awal muannasnya al-ula. Nakul kita uh, sebutkan contohnya misalnya at-talibul awal. Maka ketika kita ganti at-talib menjadi uh, muannas at-talibatul ula. Nah, ini contoh untuk uh, muannasnya al-awwal. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Tadi. أنا أستريح آه، 15 دقائق ثم نواصل بعد ذلك. Baik pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan rehat sejenak dan jangan kemana mana tetap bersama kami dalam kajian bimbingan bahasa Arab dan kita simak terlebih dahulu beberapa fatwa berikut ini. Roja, Radio Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. للذاكرين والذاكرات ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, Ya Robku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat. Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan. Fatawa Mukhtarah Syekh Saleh Fauzan Hafizahullah Ta'ala pernah ditanya Bagaimanakah tata cara menasihati yang syar'i kepada para ulatul umur atau pemimpin kaum muslimin? Memberikan nasihat untuk para pemimpin adalah diantaranya mendoakan mereka dengan kebaikan dan istiqamah karena mendoakan kebaikan untuk pemimpin kaum muslimin adalah termasuk sunnah lebih-lebih di waktu-waktu ijabah dan tempat-tempat diijabahnya doa Imam Ahmad berkata, "Kalaulah kami memiliki doa yang mustajab, niscaya kami berdoa kebaikan untuk penguasa." Karena kebaikan penguasa adalah kebaikan rakyat dan kerusakan penguasa adalah kerusakan untuk rakyat juga. Di antara bentuk nasihat kepada penguasa adalah mengingatkan mereka akan kesalahan dan kemungkaran yang terjadi di masyarakat akan tetapi dengan cara rahasia antara ia dan penguasa bukan nasihat yang dikuar-kuarkan di hadapan manusia atau di atas mimbar karena cara tersebut dapat menyulut kerusuhan dan permusuhan antara penguasa dan rakyatnya nasihat bukanlah dengan cara seseorang membicarakan kesalahan-kesalahan penguasa di atas mimbar di hadapan manusia karena ini tidak ada maslahatnya tapi hanya menambah keburukan nasihat itu dengan cara engkau menghubungi penguasa secara pribadi atau melalui surat atau melalui orang-orang dekatnya dan menyampaikan nasihat secara tersembunyi bukan termasuk nasihat engkau menulis nasihat kepada penguasa lalu menyebarkan surat tersebut kepada manusia agar mereka mencelaknya ini bukan nasihat tapi ini adalah membuka aib yang dapat menyebabkan kerusuhan, membuat gembira musuh-musuh Islam dan kesempatan masuknya provokator. Fatawa Mukhtar Pertanyaan Mana yang lebih utama? Beramal untuk Islam melalui siasah atau politik atau beramal untuk Islam dengan mendakwahi manusia agar kembali kepada jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang wajib adalah beramal untuk Islam dengan cara mendakwahi manusia kepada Kitabullah dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas manhaj yang Allah pimpin dan perintahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam firman-Nya Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah Wajadilhum billati hiya ahsan Serulah kepada jalan Tuhanmu Dengan cara hikmah Peringatan yang baik Dan cidalah dengan yang lebih baik Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Qul hadhi sabili ad'u ilallah Ala basiratin ana wa man manittaba'ani Wa subhanallahi wa ma'ana minal musyrikin Katakan Inilah jalanku Aku berdakwah kepada Allah di atas basirah aku dan orang-orang yang mengikutiku dan maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tata cara dakwah kepada Allah dengan sabdanya tulisan dan amal beliau bersabda man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbi wa dhalika adhaful iman Barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah ia rubah dengan tangannya. Bila tidak mampu, maka dengan lisannya. Bila tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan yang demikian itu adalah iman yang paling lemah. Diriwayatkan Imam Ahmad dan Ashabus Sunan. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Muad ketika mengutus ke Yaman, "Innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah." فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب Sesungguhnya engkau hai Mu'ad akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab Maka hendaklah yang pertama kali engkau dakwahkan adalah syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Bila mereka mentaatimu Maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan Solat lima waktu sehari semalam Bila mereka mentaatimu Maka ajarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Apabila mereka mentaatimu, maka jauhilah harta yang paling berharga buat mereka dan berhati-hatilah dari doanya orang yang didolimi karena tidak ada antara doa orang yang didolimi dengan Allah itu penutup. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menulis surat kepada raja-raja untuk menyeru kepada Islam dan menyuruh mereka agar hanya beribadah kepada Allah saja. Beliau menulis dalam suratnya kepada ahli kitab, Ya ahlul kitab, تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون وهي أهل الكتاب kemarilah menuju kalimat yang sama antara kami dan kalian agar kita tidak menyembah kecuali Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun juga dan agar kita tidak mengambil tandingan selain Allah sebagian kita kepada sebagian yang lainnya. Beliau menjadikan pahala yang berlipat ganda bila mereka menerima seruannya dan memberikan peringatan bahwa mereka akan menanggung dosanya dan dosa rakyatnya bila berpaling dari seruannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada Islam dan mengamalkannya. Beliau adalah teladan yang sempurna dalam mentauhidkan Allah dan beribadah kepadanya. Beliau berada pada derajat yang paling tinggi dalam akhlak yang mulia perjalanan hidup dan muamalahnya kepada manusia. Beliau tidak marah karena membela dirinya, tidak pula membalas karena dirinya. Beliau hanya marah ketika keharaman Allah dilanggar sebagaimana disifati Allah dalam Al-Qur'an, "Bil mu'minina raufur rahim." Kepada kaum mukminin beliau sangat kasih sayang dan lemah lembut. Dan Allah berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Dan sesungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung dan dalil-dalil lainnya yang menunjukkan penjelasan beliau mengenai manhaj dakwah. Dan inilah siasah dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lurus, bijaksana dan penuh kasih sayang yang telah digariskan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajib atas jamaah-jamaah Islam yang ada untuk melalui jalan ini jalan hikmah, mu'idu hasanah dan berjidal dengan yang lebih baik dan menempatkan mad'u sesuai dengan kedudukannya dengan mengajaknya bicara sesuai dengan pemahamannya Semoga Allah menolong agamanya melalui mereka dan memberikan panahnya kepada musuh-musuh mereka bukan kepada saudara-saudara mereka sesungguhnya dia maha mengabulkan doa wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam فتاوى مختارة Kumpulan fatwa para ulama ahlus sunnah wal jamaah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala Al-ilah huwal al-haq فلا يعبد مع الله غيره تبارك وتعالى شيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى هذا موجود من بعض الناس وهو غلط ظاهر ومن وسائل الشر والفساد الشيخ محمد بن صالح الثيمين رحمه الله تعالى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالحج ركن من أركان الإسلام لكن من نعمة الله أن الحج ليس واجب في العمر إلا ما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الصلاة خير من النوم Fajar telah menyingsing الصلاة خير من النوم Panggilan meraih kemenangan berkumandang حي على Namun Ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini. Allah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqu min thalathin cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Hamun lazim, kesedihan yang terus menerus. Wata'abun daim, kelelahan yang terus menerus. Wahasratun latang qadhi, dan kerugian yang tidak ada habisnya. Islam azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya. Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa taala apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah bukan menjadi malapetaka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan Iya. dan bermegah-megah antara kamu, iya, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur, dan di akhirat nanti ada azab yang keras, dan ampunan dari Allah serta keriduannya dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Roja, Radio Dakwah, Alusunnah wal Jamaah. Lidzakirina Roja, Radio Dakwah, Alusunnah wal Jamaah. Lidzakirina ذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hama ba'd Kembali bersama anda pada kesempatan malam ini Dalam kajian bimbingan bahasa Arab untuk pemula Dan baru saja kita uh, simak Tentang beberapa kaidah dari pembahasan-pembahasan yang telah lalu Di antaranya adalah bab adat dan ma'dud atau bilangan Kemudian beberapa kaidah dalam mubtada dan khabar kemudian na'at dan man'ut atau sifat dan juga beberapa uh, kaidah-kaidah yang lain yang insya Allah sangat bermanfaat bagi kita untuk mengulang kembali pelajaran yang lalu dan mengingatkan apa yang mungkin telah lupa. Bagi para pendengar roja kita berikan kesempatan kembali bagi anda yang ingin bertanya dalam uh, kajian bab malam ini itu muroja untuk mengulang pelajaran-pelajaran yang telah kita lewati. Anda bisa sampaikan pertanyaan di 0218236543 atau antum juga bisa sampaikan melalui pesan singkat di 0819896543. Taib. Sebelumnya kita akan berikan kesempatan dari, dari pesan singkat kita angkat kembali dari Abu Ihsan di Cibitung saja. Ya. Kita langsung. Nah. Adat uh, eh, al-ma'dud 100 sampai tidak terhingga adalah mufrad majrur. Ya. Kenapa dalam halaman 70 dalam dialog Musa ya. Nah. Taib mashauna laisa mi'atun amilatan amilan uh, masnauna laisa mi'atun amilan bukan amilin taib aina aina dalam dialog halaman 70 Ustaz dialog halaman 70 Taib. halaman 70 fakrah yang ke uh, tahu keempat Musa masnauna laisa bikabirin ya'malu fihi mi'atun wa khamsatun wa ashruna amilan wa muhandisan. Hmm. Nah, disebutkan di sini bukankah kaidahnya 100 sampai tak terhingga mufrad majrur. Mufrad majrur. Di sini mufrad mansub. Nah. Kita bahas akan datang insyaallah. Baik. Kita berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin bertanya. Ada satu pembahasan yang kita angkat kembali. Apakah penggunaan mubakiran dan mutaakhiran bisa digunakan untuk fi'il madi dan mudhari? Fi'il madi dan fi'il mudhari contohnya? Ada diberikan contoh di situ? Tidak. Maksudnya kalian mubakir dan mutaakhir dirubah menjadi fi'il madi atau fi'il mudhari, begitu mungkin? tidak dijelaskan mungkin bisa atau apakah kalimat mubakiran dan mutaakhiran bisa digandingkan dengan fi'il madi dan mudhari? Uh, bisa, bisa. Dia bisa untuk menjelaskan waktu ketika yang lampau, yang sedang atau yang akan datang maafi musyilah. Bisa insyaallah. Tayyib. Bagi para pendengar saja kita angkat kembali bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di 0218236543. Baik, kita angkat. Assalamualaikum. Baik, sambil menunggu kami akan angkat kembali Ustaz menentukan akhir kata alif maksura caranya bagaimana dari Ummu Ihsan di Keranggan alif kata alif maksura ulang sekali lagi bagaimana soalnya tadi untuk menentukan bahwa akhir kata tersebut alif maksura atau mungkin alif mamduda ah alif mamduda atau maksura? iya. Bagaimana cara? Nah, itu eh, penulisannya itu kumsimai dan e, bukan satu hal yang memang ada rumusnya. Eh, seperti saya wallah walam itu tidak ada rumusnya. Jadi untuk mengetahui bahwa itu maksur atau mamdudah itu biasanya ini e, hafalan, dihafal itu dihafal. Nah, wallah walam Dan atau golibnya sebagian besar sebelumnya di fathah ya, ya, seperti fata atau alif maksur maupun alif mamdudah sama-sama di fathah sebelumnya. Sebelum alif itu sama-sama di fathah. Misalnya khadra. Khadra itu alif mamdudah. Di sini alif maksurah yang tanya kan. Kalau alif maksurah misalnya salwa misalnya. Bukankah itu alif maksurah? Juga fathah sebelumnya. Nah. Tidak ada kaitannya dengan harokat huruf sebelumnya. Oh, nah. Kita berikan kesempatan kembali di 8236543. Baik, Assalamualaikum. Putus. Silahkan bagi para pendengar aja kami beri, masih memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya dalam pembahasan eh, di kitab Durusul Lughah Arabiyah. Anda bisa bertanya dari jilid yang pertama, afwan dari bab yang pertama sampai dengan bab yang ke-10. Jilid yang kedua ini di 0218236543 dan pertanyaan pesan singkat masih kita tunggu di 0819896543. Silahkan. Tep, kita angkat kembali ada satu pertanyaan di uh, pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fikum. Fikum warahmatullah. Taib dalam halaman 71 Ya. Ta'amal al-amsilah waktu mudari al-af'al. Nah. Disebutkan uh, tasrif ya. Uh, nah. kata kerja dengan fi'il maldi dan fi'il mudari'nya E, pertanyaannya apakah seluruh kata kerja yang terdapat dalam bahasa Arab tidak keluar dari keempat bentuk kata yang terdapat dalam contoh ini Sat? Tidak. Jazakallah. Tidak. Nah, e, ini hanya kata kerja yang tiga huruf. Kata kerja itu ada yang sampai empat huruf atau lebih. Maka nanti insya Allah akan dibahas pada bab-bab selanjutnya bagaimana tasrif, perubahan-perubahan kata kerja yang eh, lebih dari tiga huruf. Ini baru tiga huruf saja. Ini bukan semua rumus. Ini bagus baru saja sebagian hal berkaitan dengan tasrif, perubahan-perubahan pada kata kerja uh, eh, al-fi'l al maupun fi'l fi'lu al-mudhari. Ini sebagian saja, sebagian kecil saja. Belum kita bahas seluruhnya. Jadi yang kita bahas ini hanya sebagian saja. Nah, wallahu a'lam bishawab. Dan untuk uh, kata kerja yang terdiri dari tiga huruf atau sulasi, uh, apakah hanya empat bentuk kata ini saja atau kita khususkan satu? Untuk sulasi ya, untuk sulasi ini keempat ini sudah mewakili hmm. uh, penjelasan tentang al-fi'l al, al, sulasi. Tapi kalau yang tadi dimaksud adalah suruh seluruh kata kerja yang lain bukan ini ini hanya sebagian saja. Wallahu a'lam. Taib. Kita berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya kembali di 0218236543. Dan sebelumnya masih kita akan angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pendengar kita di uh, Abu Hanif ya. Nah. Apakah adat at-tartibi mu'rab ataukah mabni? Al-adat at-tartibi. At-tartibi apa namanya? Apakah dia mu'rab atau mabni? Mu'rab atau mabni? uh, maksudnya huruf harokat terakhirnya. Nah. Harokat terakhirnya uh, misalnya ad-darsul awwalu dia tergantung daripada uh, al-ma'dudnya. Dia ini bagikan sifat musuf. Al-adat tertibi ini kalau kita lihat ini mirip seperti al-na'at wal man'ud. Al-adat tertibi dengan al-ma'dudnya itu sama seperti an-na'at wal man'ud. Sifat ya. Sifat dengan al-musuf. Maka ketika berubah harokatnya al-ma'dudnya berubah harokatnya maka dia pun eh, berubah harokatnya wallah misalnya uh, eh, itu at-taliba al-awwala hmm. itu at-taliba al-awwala apa makna at-taliba al-awwala murid yang pertama murid yang pertama lihat harokatnya at-taliba mengapa dia mansub maf'ulun bih maf'ulun bih lihat al-adat at-tartibi berikutnya al-awwala juga berubah menjadi fathah karena dia uh, hampir sama dengan uh, eh, naat wal man'ud wallahu alam Untuk selanjutnya kita angkat kembali dari telepon di 0218236543. Silahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Abu Nisa nih. Di ya. mana? Di Bintaro. Taib. silahkan Pak. Ini ya. mau nanya Pak. Iya, Abu Nisa. Kalau perbedaan antara mudab-mudab ilai dengan nasman itu apa ya Pak? Bisa uh, taib, taib. Pak. Baik, baik itu saja. Lagi boleh nggak Pak? Silahkan. Ini kalau misalkan ada iya-nya itu penggunaannya gimana ya Pak? ya, apa itu? Contoh pada halaman 22 ini Pak. Iya. Halaman 22. Asla. Yang mana? Yang nomor 2 Pak, halaman 22. Iya, nomor nomor 2. Ah, iya, Aminatun mujtahidatun ukhtuha kasla, begitu. Iya, iya, Ustaz. Ah, Bagaimana ah. soalnya tadi? Uh, itu yang ya-nya itu maksudnya penggunaan ya ini ya maksurah mana ya ya apa itu penggunaannya gimana itu saat ya penggunaan apa maksudnya penggunaan untuk ya-nya ini penggunaan maksudnya bagaimana perubahannya begitu iya perubahan saat ada ya-nya ini untuk mana sampai gimana eh, Ustaz? Uh, type ya iya, iya, nah, ya type ini dua soal ya. apa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soal yang pertama tadi beda antara man'ut dengan mudhof eh, mudhaf dan mudhaf ilaih. ilaih. Uh, kalau kita lihat contohnya, misalnya an-na'at wal man'ut. Misalnya kita misalkan an-na'at wal man'ut adalah talibun mujtahidun misalnya. Talibun mujtahidun. Mujtahidun. Ini an-na'at wal man'ut dan kalau kita lihat kalimat talibun dengan uh, an-na'atnya, mujtahidun, al-man'ud dengan an kita lihat, maka kedua-duanya sama dari berbagai sisi. Pertama dari sisi at-tadhkir awit ta'nis. Jenisnya. Jenisnya, apakah dia mudzakkar atau muannas? Talibun mudzakkar, maka an sifatnya juga harus mudzakkar, mujtahidun. Nah, uh, ah, mudzakkar mudzakkar. Kalau ini muannas maka jadi muannas. Kemudian yang kedua dari sisi adat. Al-adat. Apa dia mufrad? Asidalik talibun, nah. tunggal. Maka sifatnya juga harus tunggal, tunggal. mujtahidun. kalau dia jamak, kalau jamak lil lil akil, maka sifatnya juga harus jamak lil akil. Nah. Kalau uh, eh, naatnya al-man'utnya jamak li ghairil akil, maka an-naatnya sifatnya harus mufrad muannats. Ini rumus-rumus yang kita sudah pelajari di eh, bab tentang an-na'at wal man'ut. Dan dari sisi ma'rifah. Dan dari sisi uh, eh, an-nakira atau ma'rifahnya. Tadi contoh yang saya sebutkan talibun mujtahidun. Dia sama sekali nakir, sama-sama nakir, tidak ada alif lamnya. Maka sifatnya pun harus tidak boleh diberikan alif lam. Jadi tidak boleh talibun al-mujtahidu misalnya, talibun al-mujtahidu. Tidak boleh, ini bukan sifat masuf ini. Ini bukan na' wal na'ud. An-nat wa man'ut harus sama dari berbagai sisinya. Adapun al-mudhaf dan mudhaf ilaih, untuk al-mudhaf dengan mudhaf ilaih, al-mudhaf ilaih itu biasanya, biasanya dia ma'rifah. Biasanya dia ma'rifah. Contoh uh, contoh biar contohnya. Sayyaratul mudarrisi misalnya. Sayyaratu al-mudarrisi. Lihat. Sayyaratu itu mudhaf al mudarisi mudafun iya. ilai dan mudaf dan mudaf ilai tidak ada kelaziman sama sekali untuk kedua-duanya harus selaras atau sama tidak lihat sayyaratu muannas arsidalik iya. al mudarisi mudzakkar muannas mudzakkar tidak ada kelaziman mudaf mudaf ilai itu sama seperti annatul maut harus sama nah, bahkan tidak ada hubungan pun tidak masalah begitu ke kalimat tadi sayyaratul mudarisi sayyara nakirah arsidalik al mudarisi mudaf ilainya uh, ma'rifah dengan alif lam. Ini tidak termasuk an-na'at wal ma'ud tadi. Wallahu a'lam Dan pembahasan ini sangat jelas kembali kita kalau Bapak punya jilid yang satu ya. Sahih. Nah, jilid yang pertama. Di mana <coughs> diberikan contoh sayaratun, kemudian nah. mudarisun dan ada perubahan yang pertama di lomah kemudian yang kedua di kasrah gitu. Sahih. Untuk mudhaf ilaih pasti dia kondisinya majrur. Yeah. Untuk mudhaf ilaih pasti dia kondisinya majrur. Adapun mudhaf dia berubah harokatnya sesuai dengan kondisinya. Nah. Jika dia fa'il maka marfu, jika dia maf'ulun bih maka dia mansub dan begitu seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kita berikan kesempatan kembali mungkin untuk satu orang penelpon di 0218236543. Tafadhol. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dengan siapa? Muhabib di Cibarusah. Baik, silahkan. Nah. Ustaz pada halaman 61 61 iya. ya. Al-Mudarisu al Kaifa arafat zalika ya Aba Bakrin Sebentar saya belum ketemu Nah halaman berapa tadi? Nah, wahidun wasitun Wahidun wasitun Masya Allah Kalimat yang mana? Baris yang mana? Kaifa arafat zalika ya Aba Bakrin Kaifa arafta Nah ah. Kaifa arafta Oh arafta Nah uh, iya. Tadi Umu membacanya arafat Iya, anak. Oh iya iya iya iya. Uh, berarti arafta. Eh, arafta, sahih. Karena yang ditanya adalah Abu Bakar, laki-laki. Maka artinya apa? Kaifa bagaimana? Uh, arafta kamu tahu dari dalika hal itu wahai Abu Bakar. Bagaimana kamu tahu hal itu wahai Abu Bakar? Iya. Nah, yang di atasnya Yakub kal ya, nah, ya Yakub. Ustazu Indi sualun laisat lahu ila kotun. Bidars. Nah. Ya. ya. Itu kenapa laisat Ustaz? Laisat karena kembali ke ilaqah. Oh iya. Nah, ilaqatun maka laisat dia muannas. Uh, Ada tak di situ untuk ta, untuk dia menunjukkan bahwa muannas. Iya. Nah. Al-an fahimtu. Uh, ah, jayid hasan. Ah. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Wa iyyakum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian dan kita angkat kembali dari pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz bagaimanakah uh, bagi kita yang pemula untuk mengetahui eh, pembahasan demi pembahasan dalam hal kaidah nahwu dan sharaf? Apakah cukup dengan buku ini atau apakah ada buku lain yang bisa dijadikan rujukan? Jazakallah khair. Kalau antum memang sudah memiliki latar belakang bahasa Arab yang sebelumnya sudah ada, dan antum memiliki eh, perbendaraan kata yang cukup banyak maka silahkan misalnya baca buku uh, misalnya buku An-Nahwu yang merupakan bagian daripada buku silsilah ta'limil lugatil arabiyah hmm. yang diajarkan di Jamiatul Imam Muhammad bin Saud atau yang dipakai di Jakarta di LIPIA Jakarta cabang daripada Jamiatul Imam Muhammad bin Saud ini uh, di situ ada penjelasan kaidah-kaidah nahwu sarf secara simpel dan banyak sekali melibatkan soal-soal. Ini yang terpenting. Karena teori lalu tidak dibarengi dengan dengan tatbik dengan prakteknya dalam kalimat-kalimat nyata itu bisa membuat kita cepat lupa kaidah-kaidahnya. Maka kalau antum memang memiliki latar belakang bahasa Arab yang sudah cukup untuk masuk ke nahwu wasaraf maka silahkan antum baca buku sebagai pem, pen, uh, buku pendamping lain selain buku Durusul Lughah Al-Arabiyah misalnya antum kalau antum punya buku silsilah Ta'limul al Arabiyah kitab An-Nahwu atau tidak mengapa buku-buku nahu-nahu yang lain yang sekarang beredar di pasaran silahkan kalau antum tapi dengan syarat tadi kalau antum memang sudah memiliki Eh, bekal perbendaran kata yang yang cukup sehingga antum nanti akan mudah memahami annahu wasarf. Tapi kalau antum belum memiliki uh, bekal yang cukup, uh, antum masih perbendarannya sangat terbatas, sangat sedikit, lalu antum mau coba-coba membaca nahwu wasarf buku lain di luar daripada kitab Durusul Lughatil Arabiyah, ana khawatir antum akan kesulitan. Satu dua bab mungkin di awal antum paham, tapi bab-bab berikutnya antum akan kesulitan untuk memahaminya kalau tanpa ada uh, Hatta walaupun ada pemimbing, tapi kalau antum tidak memiliki bekal yang cukup, uh, tadi perbendaran kata yang cukup, maka tetap akan menyulitkan. Nah, jadi sabar dulu. Kalau antum ingin uh, adanya buku pendamping, silahkan, tapi dengan syarat yang saya sebutkan tadi bahwa antum sudah cukup memiliki perbendaran kata yang cukup banyak sehingga bisa memahami an-nahwu dengan mudah wallahu a'lam tapi yakfi insyaallah. Yakfi. Nah, tapi ada satu pertanyaan tadi yang belum kita jawab. Nah. Mudah-mudahan kita bisa bahas pada kesempatan akan datang yaitu mengapa tadi disebutkan uh, eh, ma'adud untuk angka 100 lebih mufrad mansub. Padahal sudah kita ketahui bahwasanya yang kita pelajari bahwa untuk uh, eh, eh, al-ma'adud dari uh, 11 seri dan 1000 serta bilangan-bilangan uh, bilangan -bilangan kelipatannya itu mufrad majrur tapi mengapa sih mufrad manful insyaallah kita bahas pada kesempatan akan datang nah demikian dari ana insyaallah berarti pekan depan kita mulai uh, ujian nah, kita mulai dengan ujian lisan dua atau tiga pertemuan setelah itu kita akan memberikan ujian secara tulisan Subhanallahi hamdik, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.